Jika anak tersebut uh, tidak mau sholat misalnya, maka dianjurkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak uh, merubah posisi dari anggota tubuh. Uh, dikiaskan juga pada selain orang tua, yaitu orang yang diberi wasiat oleh uh, orang tua yang anak uh, anak yang orang tuanya telah meninggal atau orang tua yang telah meninggal dan diwasiatkan untuk menitipkan anaknya padanya, maka juga layak untuk melakukan hal yang serupa. Begitu juga dengan misalnya orang yang dititipi padanya, maka tidak masalah untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian kita lihat halaman ke-14. Antum cari teman berdua aja. Antum ada kitabnya? Tidak ada ya? Ah, belum ada kopi lagi ini. Coba cari teman yang berpasangan kira-kira. Ah, ah supaya temannya bisa kecipratan juga ilmunya ya. Nah, coba antum berdua ya. ya. Biar lebih afdol sharing. <clears throat> Halaman ke-14 Wajib pula atas orang tua Paragraf ketiga Wajib pula atas orang tua dan lain-lain seperti di atas melarang anak kecil dari hal-hal yang haram. Nah, di sini orang tua memiliki tugas untuk melarang anak-anaknya dari hal-hal yang haram baik secara ijma itu haram ataupun yang diyakini oleh orang tuanya itu haram dan memang ada perkara khilafi dalam masalah itu. Misalnya orang tua tersebut menganggap eh, e, memanjangkan kain di bawah mata kaki itu termasuk haram misalnya. Maka orang tua tersebut dengan keyakinannya seperti itu ya wajib untuk memerintahkan anaknya agar tidak melakukan seperti itu. Adapun jika orang tuanya tidak meyakini hal tersebut haram secara mutlak misalnya, maka tetap orang tua tersebut tetap layak untuk mendidik anaknya untuk tidak berlaku seperti itu, nah, untuk waspada. Karena memang ada ganjarannya dan juga mengajarkan dengan yang wajib. Hal-hal yang wajib lain diantaranya misalnya hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Jadi bukan sekadar untuk ibadah saja melainkan untuk muamalah pun orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya. Dan hukum-hukum lain yang telah jelas walaupun hukum sunnah semisal bersiwak. Dan alhamdulillah kemarin bagi yang kemarin masuk Mungkin sebagian telah mengambil siwak yang disediakan oleh Mas Ruli di atas. Yang tidak masuk ya alhamdulillah juga ala kulihal tidak mendapatkannya. Bersiwak adalah sunnah. Misal bersiwak sebelum sholat atau bersiwak di mayoritas waktu, maka itu merupakan sunnah. Meskipun di masa berpuasa misalnya. Kalau sebagian fikih, sebagian ulama fikih Syafi'i mengatakan makruh untuk bersiwak di pertengahan terakhir hari puasa Ramadan atau hari puasa umumnya. Yang sahih adalah siwak itu tidak makruh di kondisi apapun. Tidak makruh di kondisi apapun. Kemudian memerintahkan agar mematuhinya. Oke, banyak banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan sebagai patokan pendidikan untuk anak-anak. Kemudian wala yantahi wujubu ma marra ala Alam ala man illa bi bulughihi rasyida. Kewajiban orang tua mendidik anak seperti di atas tetap ada baru berakhir setelah menjadi dengan dua syarat balig dan rasyid. Menjadi balig di sini di, diartikan dewasa. Diartikan dewasa, balik di sini maksud dewasa. balik itu kan ada dua macam. Balir yang ketahuan dengan alamat kebaliran dan balir yang dia tidak ada tanda-tanda kebaliran namun usianya sudah sudah mencapai usia balir. Misalnya balir yang telah terlihat tanda-tanda kebuluan, kebaliran, misalnya tumbuh jenggot untuk laki-laki, tumbuh rambut kemaluan untuk laki-laki dan perempuan tumbuh rambut ketiak untuk laki-laki dan mungkin untuk perempuan kalau ada. Tumbuh kumis. Kemudian mimpi untuk keseluruhan. Adapun yang perempuan misalnya dadanya lebih besar atau badannya lebih sintal, eh, eh lebih lebih terbentuk dan sebagainya. Maka itu merupakan tanda-tanda kebalikan yang sudah terlihat. Adapun tanda-tanda kebalikan dia memang tidak ada tanda-tandanya namun dia sudah mencapai usia balik misalnya 15 tahun anak laki-laki misalnya dia belum pernah bermimpi atau anak perempuan sama sekali belum pernah keluar darah haidnya sampai usia 15 tahun anak laki-laki tersebut masih imut tidak ada jenggot tidak ada kumis ya seperti sebagian antum ini dan juga <laughs> rambutnya rambut ketiak tidak ada, rambut dada atau rambut kemaluan tidak terlihat. Namun itu kan bersifat fisik yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekehendak Allah. Namun pada usia 15 tahun, para fuqaha, para ahli fikih mereka sudah menetapkan bahwa usia tersebut sudah jatuh padanya beban taklif. Walaupun dia belum apa? Belum terlihat ada tanda-tanda kebalikan dari segi bulu atau dari segi mimpi. Eh, kemudian bagaimana jika misalnya anak balik tersebut atau anak usia 16 tahun namun dia misalnya safi uh, eh, apa sih Indonesianya tidak waras, kurang waras. Uh, kurang berakal misalnya. Uh, gagu, bisu dan semacamnya. Jadi akalnya sangat tidak sempurna. Maka karena akalnya tidak sempurna seperti ini, di sini dia semanzila dengan orang yang majnun. Orang yang tidak berakal, berarti tidak dibebankan padanya hukum taklif seperti orang yang sakron. Seperti orang yang apa? Yang mabuk karena tidak disengaja atau tidak main-main. Maka yang seperti ini dia tetap uh, tidak dibebankan, dibebankan atasnya perkara perkara syariat, dosa dan pahala. Nah, begitu ya. Nah, itu yang balik. Kalau misalnya sudah mencapai balik, dan yang kedua, pandai. Di sini Rashid dimaknai sebagai pandai. Dimaknai oleh Kiai Haji Ali Asad sebagai sebagai pandai. Dan Rashid itu apa maksudnya dari Rashid? Apa maksud dari Rashid di sini? Hah? Rashid itu kan pengajaran, petunjuk. Nah, Rushd itu petunjuk atau pengajaran, bimbingan. Nah, kalau misalnya seorang yang Rashid seperti antum alhamdulillah, itu berarti yang sudah bisa menunjuk dirinya sendiri. Nah, secara independen dia berdiri. Rashid itu berarti dia bisa uh, mengetahui yang bermaslahat baginya, tapi bukan mumayiz. Bukan mumayiz juga, mumayiz ya pasti. Tapi mumayiz kan tadi untuk orang kecil, mumayiz. Tapi kalau Rashid itu sudah akalnya sudah terbentuk dan dia sudah bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan berbagai hal. Berbeda dengan yang tidak rasyid. Seperti lawannya rasyid apa? safi safi itu artinya apa safi Dalam surat Al-Baqarah safi itu kan orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak bisa menggunakan uh, apa yang seharusnya digunakan, ya. safi Nah, safi itu seperti anak kecil Disebut safi, kenapa? Karena anak kecil tidak bisa memegang uangnya sendiri. Adapun yang Rashid lawan dari safi, itu bisa memegang uangnya, bisa mengendalikannya, bisa mengaturnya, yaitu Rashid. Ya, seperti ya alhamdulillah kita semua. Tapi bukan berarti Rashid itu nggak mesti dia tidak boros, bisa saja dia boros. Rashid itu bisa saja dia boros. Yang penting Rashid itu dia bisa mengandalkan atau bisa menggunakan uangnya. Hmm. Mengatur uangnya, meskipun untuk sesuatu yang misalnya foya-foya. Yang penting dia udah rosid di sini. Rosid dalam artian dia bisa apa? mengatur apa yang dia mau dan dengan keuangannya, mengintegrasikan uang dengan apa yang dia mau itu rosid. Atau hal-hal yang lain ya. Nah, jadi tidak sekadar masuk usia balik saja. Misalnya seorang 15 tahun sudah masuk usia balik, namun dia itu apa? Dia itu rasyid, uh, ah, dia itu tidak rasyid, melainkan sapi manja sekali. Tidak bisa apa-apa. Nah, makan harus dianterin, kemudian ke kampus apa-apa harus dianterin. Atau ke sekolah harus dianterin dan tidak berani kemana mana Nah, keluar tidak berani, ke tetangga saja tidak berani. Begitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak termasuk rasyid. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, kewajiban orang tua mendidik anak seperti di atas baru berakhir setelah menjadi balik dan juga setelah rosyid. Nah, berarti kalau misalnya udah balik tapi masih seperti itu, maka orang tuanya tetap harus mengarahkan dia, mengerti? Misalnya anaknya sudah balik 16 tahun tetapi kemanjaannya luar biasa. Kemanjaannya luar biasa. Tidak bisa apa-apa dia. Nah, di sini orang tuanya wajib untuk mengarahkan anaknya masih. Ya, sholat wajib untuk disuruh. <clears throat> Diingatkan benar-benar bahkan diatur jangan sampai kelewat sholatnya karena apa karena dia terlalu uh, safi masih safi dan nah, yang sudah roshid dia sudah tahu sudah bisa dia bisa sholat sendiri tanpa disuruh nah itu berarti roshid tapi tetap bagaimanapun kalau misalnya <clears throat> anaknya roshid itu tetap diwajibkan atas orang tuanya untuk beramar ma'ruf nahi munkar tetap ya kalau misalnya saudara aja masih wajib apalagi apalagi orang tua lebih lagi karena tanggungan orang tua tetap selama anak tersebut masih berada di dalam tanggungannya, di dalam rumahnya. Berarti apa? Kalau masih di dalam rumahnya apa? Masih belum terlepas diri orang tua tersebut, masih wajib untuk memerintahkan dan mengatur anaknya. Tetapi ada beberapa kadar yang terbatas, seperti memukul. Kalau sudah balik dan sudah rosyid, yaitu orang tua tidak berhak lagi memukulnya. Mereka ada cara lain dan cara tersebut diintegrasikan juga dengan adat setempat juga. Misalnya adat kita usia 16 tahun itu bukan usia yang tepat untuk ditampar kan? Maka jangan kita tampar dengan cara lain. Begitu ya. Oke. Jadi bukan sekadar balik saja melainkan rosyid juga menjadi syarat bagi orang tua untuk berlepas dari Eh, pendidikan anak dalam beberapa segi. Ya, dalam beberapa segi lainnya orang tua tetap wajib untuk mendidik anaknya. Seperti misalnya anaknya kuliah sudah 19 tahun atau 20 tahun. Nah, orang tuanya tersebut dan anaknya masih ada tinggal serumah, maka tetap wajib atas orang tua ya mengingatkan anaknya. Anaknya misalnya berbuat kelakuan yang tidak benar, tetap wajib atas orang tua. Anaknya misalnya tidak sholat, tetap wajib atas orang tua untuk mengingatkannya dengan cara, ya dengan cara tertentu, tapi tidak dengan cara memukul, ya. Kemudian, wa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'ani wal adabi wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Tentang biaya pendidikannya seperti pengajaran Al-Qur'an dan adab diambilkan dari harta anak itu sendiri kemudian diambil dari harta ayah baru harta ibunya maksudnya apa hmm, maksudnya apa ini di sini sendiri dalam hasyir ya'amul talibin tidak begitu jelas di sini maksudnya tentang biaya pendidikan gimana Pengajaran Al-Quran diambilkan dari harta anak itu sendiri Namun jika anak tersebut tidak mempunyai harta ya sudah dari orang tuanya Pendidikan Al-Quran Ada pendidikan agama Sekolah untuk anaknya Yaitu asalnya orang tua kan Kecuali kalau anaknya tersebut sudah mempunyai harta Maka bisa dari harta anak tersebut Baru kemudian harta orang tuanya Begitu maksudnya Adapun pada asalnya ya namanya tanggungan orang tua itu tetap dari harta orang tua meskipun anaknya mempunyai harta sendiri. Misalnya anak tersebut di lebaran ah, keliling kampung kemudian bawa dompet kemudian diisi oleh tetangga-tetangganya. Sebagaimana tradisi kita pada zaman dulu. Kalau sekarang udah agak pelit orang-orang kan. Alhamdulillah kita mengalami masa kecil yang mana orang-orang masih mau mengasih kita duit ya. Kalau sekarang pelit-pelit, makanya jarang dikasih anak-anak kecil itu. Walaupun sudah bawa dompet. Nah, mereka punya harta sendiri itu kan, dan itu hak mereka. Tapi di sini hak orang tua juga untuk memanage harta tersebut. Sebenarnya karena apa? Anak-anak masih safih derajatnya. Ngerti? Hak anak tersebut, ya hartanya berhak, tapi hak pengelolaan itu orang tua lebih berhak. Gitu. Nah, ketika anak mempunyai akun rekening sendiri, padahal belum balik, masih usia 8 tahun, nah ini dipertanyakan kalau akun rekening sendiri, dia yang mengambil ATM sendiri ini yang pertanyakan. Ini nggak boleh justru. Karena apa? Tanggungannya terhadap ada pada orang tua pada saat itu. Nah, kecuali kalau misalnya rekeningnya dipegang oleh orang tuanya dan semua pengeluaran dan pemasukan itu orang tua yang mengatur, maka ini tidak masalah. Ini justru yang dianjurkan. Misal anaknya adalah seorang khotib misalnya, misal seorang khotib masyhur di mana-mana, di TV diundang, kemudian kan dapat uang. Nah di sini yang memanage uang tersebut itu nggak boleh anak kecil itu sendiri, belum bisa dia, tidak diperbolehkan. Karena dia masih dalam derajat safi, tidak bisa menggunakan apa yang dimilikinya dengan baik. Makanya orang tuanya di sini bertanggung jawab, ya, untuk memanage uang tersebut. Adapun jika uang tersebut adalah uang yang 5000 eh, atau 7000 dan sebagainya itu biarkan anak tersebut. Oke. Okay. Nah di sini uh, tentang biaya pendidikannya tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian tanbih peringatan. Zakaros sam'aniyu fi zaujatin saghiratin dzati abawain anna wujuba ma marra alaihima fazauj alaihima fazauj wa qadiyatuhu wujubu dharbiha as-sam'ani rahimahullahu taala as-sam'ani adalah seorang uh, seorang faqih beliau asalnya bermadhab Hanafi, kemudian pindah madhab menjadi Syafi'i. Beliau adalah ulama fikih Syafi'i dan juga ulama usul fikih. Beliau wafat pada tahun 489 Hijriah, kunyahnya Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani. Beliau adalah seorang faqih Syafi'i yang berbeda dengan sebagian faqih lainnya. Beliau memiliki mazhab akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang selainnya itu masih berkutat pada <clears throat> syairah dan lain-lain. Adapun As-Sam'ani rahimahullah tidak. Dan as memiliki beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Intisar ila ahli hadis ada berkaitan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kitab yang bernama kawatir al-Adillah, kitab usul fikih kitab yang masyhur, salah satu kitab usul fikih yang mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Kitab tersebut memakai atau dengan asas madhab syafi'i sebagaimana madhab beliau dan madhab Hanafi telah beliau tinggalkan kemudian beralih kepada madhab syafi'i as rahimahullah Abu Al-Muzaffar Nah as mengemukakan tentang seorang istri yang masih kecil yang mempunyai ayah dan ibu. Misalnya antum menikahi seorang gadis yang berusia 6 tahun misalnya. Masalah nggak? Tidak masalah sebenarnya. Karena Rasulullah SAW menikahi Aisyah kapan? Ketika beliau radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Ya enggak? Tetapi Rasulullah tidak berkumpul dengan Aisyah pada usia itu tidak, melainkan pada usia 9 tahun. Ya, orang usia 9 tahun. Baik, Anda ya 9 tahun. 9 tahun untuk memiliki uh, seorang istri 9 tahun. Dan istri antum tersebut masih kecil tentu saja, masih imut, masih kecil belum tahu apa-apa. Sementara antum mengetahui segalanya. Nah, kemudian uh, dia mempunyai bapak dan ibu. Sering ngerengek ke rumah, minta ke rumah. Kemudian ke sekolah antum anterin. <laughs> pakai seragam SD gitu ya. <laughs> Sesungguhnya kewajiban pendidikan itu seperti di atas. Terletak pada siapa pertama? Ayah dan ibunya menurut mazhab ini. Tetap pada ayah dan ibunya. Baru terletak pada suaminya. Tetapi di sini perlu diperhatikan juga. Uh, memang haknya Pertama pada orang tuanya, seperti menyuruh sholat, memukul, itu orang tuanya lebih berhak awalnya. Tetapi ketika sang istri tersebut sudah tinggal serumah dengan sang suami, maka yang lebih berhak suami. Ya enggak? Bagaimana mungkin ketika sudah berserumah dengan sang suami pada usia 10 tahun misalnya, kemudian ayah ibunya ada tinggal di Sidoarjo misalnya, dan ayah ibunya lagi kebingungan untuk mengatasi lumpur misalnya. Apakah anaknya kemudian dibebankan pada mereka? Tidak. Kita di Jakarta, ibunya ayah ibunya di Sidoarjo. Nah, di sini justru taklif atau pembebanan ada pada siapa? Suaminya. Tetap walaupun istrinya tersebut masih kecil, tergolong masih kecil, belia sekali untuk dinikahi. Tapi wanita itu bisa wanita, perempuan, gadis menjadi gadis dengan keluar darah haidnya minimal pada usia 9 tahun. Pada usia 9 tahun itu bisa balik, balik kok bisa. Ya. Jadi yang pertama di sini terletak pada ayah ibunya itu jika tinggal pada ayah dan ibunya. Adapun jika tinggal pada suaminya, maka suaminya lah yang mengurusinya, wajib. Pada dasarnya wajib ia dipukul kalau tidak tunduk. Ya, wajib dipukul kalau ia tidak tunduk. Di sini tidak tunduk dalam artian bukan hanya pada sholat saja, melainkan pada perkara yang diperintahkan oleh suaminya dan perkara tersebut bukanlah perkara haram. Jika istrinya me melawan, tetapi melawan di sini karena malas bukan karena ada uzur, maka tidak masalah bagi suami untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan ya. Wabihi walau fil kabirah wa sarraha Jamalul Islami Al-Bazari di sini tulis. Jamalul Islam Al-Bazari. Baik. Jamalul Islam di sini bukan namanya. Namanya bukan Jamalul Islam, melainkan lakob, julukan untuk yang disebut di sini Al-Bazari. Sebenarnya di sini ada empat versi penamaan untuk Al-Bazari ini. Ada yang mengatakan Al-Bazari ada yang mengatakan Al-Bazri, ada yang mengatakan Al-Bizri, ada yang mengatakan Al-Bizari. Ada empat versi. Yang benar yang mana? Ketika saya membuka kitab Tobakot Asy-Syafi'i Al-Kubra karya uh, karya Tajuddin Asubki, saya menemukan yang lebih sahih menurut beliau adalah Al-Bazri. Jadi bukan bukan Al bukan Al-Bazari. Adapun lakop beliau Jamalul Islam itu benar. Pada saatnya beliau dijuluki sebagai Jamalul Islam. Dan Jamalul Islam artinya bukan onta Islam, bukan, melainkan keindahan Islam. Jamal, bukan Jamal. Ya, bukan Kemo tapi Jamal, keindahan, the beauty of Islam. Nama asli beliau adalah Umar. Nama asli beliau adalah Umar. beliau adalah seorang faqih, ahli fikih Fikih Syafi'i wafat pada tahun 560 Hijriah dan beliau adalah murid dari Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syafi'i yang kedua-duanya adalah seorang ahli fikih pada masanya Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi beliau adalah murid seorang guru besar Jamaluddin atau Jamalul Islam Al-Bazari. Jamalul Islam Al-Bazari dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang paling menghafal fikih Syafi'i. Katanya, wallahu a'lam. Jamal Islam Al-Bazari menjelaskan, wajib memukulnya walaupun istri itu sudah besar dewasa. Bayangkan, kalau sudah besar wajib memukul jika apa? Jika apa? Jika melawan. Nah, jika menentang perintah misalnya maka wajib baginya untuk dipukul. Tapi kewajiban ini kewajiban menurut beliau dan istihadnya. Mas, uh, sehingga kita tidak bisa menggeneralisir <clears throat> untuk segala pembangkangan atau segala penolakan dari istri itu berarti langsung dipukul tidak. Dan itu bertentangan sekali dengan dengan tradisi negeri kita. Enggak sedikit-sedikit dipukul, sedikit-sedikit dipukul, nanti lama-lama minta cerai kan. Kalau minta cerai baru nyesel kan. Tapi permintaan cerai istri ya belum tentu bisa terjadi kan cerainya. Kemudian qala syekhuna. Syekhuna berkata, siapakah itu syekhuna? Apakah syekhuna ini adalah nama orang? Nama ulama namanya syekhuna. Hah? Pak syekhuna dipanggilnya kuna. <laughs> ah, syekhuna berarti guru kita, guru kami. Siapakah guru? Ini kami di sini siapa? Beliau dan juga teman-temannya yaitu Al-Malibari dan teman-temannya. Nah, guru guru beliau ini siapa? Hah? Ibnu Hajar siapa? Al-Haytami. Ahsantum. Ibnu Hajar Al-Haytami. Telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini kalau kita misalnya perhatikan kitab bernama Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Gurunya Al-Malibari ini pengarang kitab Fathul Muin. Tuhfatul Muhtaj itu di dalamnya mensyarah kitab Minhajul Talibin karya Menawi kan Kemudian Tuhfatul Muhtaj disyarah oleh Imam asy juga dijual kitabnya. Tebal, panjang, besar kitabnya. Besar sekali kitabnya. Atau salah satu kitab terbesar dalam fikih Syafi'i selain kitab Al-Majmu' itu kitab Hasyiat asy atas siapa? Tuhfatul Muhtajnya Al-Haitami. Kitab Tuhfatul Muhtaj ini kalau misalnya Anda perhatikan dengan Fathul Mu'in, sebenarnya hampir hampir seluruh yang ada di Fathul Mu'in itu adalah di, di Tuhfatul Muhtaj. Jadi soal Fathul Mu'in ini adalah hasil comotan saja. Ya. Saya nggak tahu apakah para kiai tahu atau enggak hal seperti ini. Dan insya Allah mereka tahu. Tuhfatul Muhtaj itu kitab Ibnu Hajar Al-Haytami guru dari Al-Malibari dan kalau kita perhatikan apa yang ada di Fathul Muin, ya itu ada di sana. Jadi soal Fathul Muin itu ringkasan dari Tuhfatul Muhtaj dengan format yang berbeda. Kalau di sini kan yang didahulukan apa? Kitab salat. Kemudian dalam kitab salat itu ada toharoh dan sebagainya. Ya kan? Kalau Tuhfatul Muhtaj itu sesuai dengan urutan Minhajul Thalibin, toharoh, salat dan seterusnya. Sebagaimana keumuman kitab-kitab fikih. Nah, jadi Tadi tulisan Zakara Sam'ani fi zaujatin sohirotin dan seterusnya itu semuanya ada di dalam Tuhfatul Muhtaj persis. Ya, kapan-kapan insya kalau anda beli kitabnya akan anda perlihatkan kepada antum kemiripan plek persis. Jadi seperti seolah ini hanyalah apa namanya copy paste. Tapi bukan berarti kita menuding beliau apa dengan tudingan yang tidak baik tidak rahimahullah bagaimanapun ini usia beliau dan terlihat berkah dari kitab ini. Berkah dari kitab ini adalah Waalaikumsalam. Berkah dari kitab ini adalah dipakai oleh jutaan orang, ya, jutaan orang telah memakai kitab Fathul Muin terutama di Indonesia. Rahimahullah. Oke. Okay. Uh, eh, Syekhuna berkata, dan perkataan beliau ini ada di dalam Tuhfatul Muhtaj. Hal itu sudah jelas. Jika tidak khawatir akan terjadi nusyuz Nusyus itu apa? Pembangkangan istri terhadap suaminya. Karena bisa saja jika seorang suami memukul istrinya bertubi-tubi, bertalu-talu, nah istrinya akan semakin membangkang atau bahkan melaporkan ke polisi misalnya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Padahal tidak ada tangga di rumahnya. Nah, dalam masalah pendidikan istri seperti ini, Az-Zarkashi mengemukakan hukumnya sebagai sunnah. Dan ini yang lebih tepat sebenarnya. Ya. Pendapat Az-Zarkashi di sini lebih tepat. Bukan pendapat Al-Bazari atau Al-Bazri dan juga pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih sahih atau lebih tepat ya. Dan sesuai dengan kita adalah pendapat Az-Zarkashi ini bahwasanya pemukulan hal seperti ini hukumnya sebagai sunnah, tidak wajib. Kalau misalnya wajib, berarti kalau antum, kalau istri antum misalnya membakar sedikit, antum tidak memukulnya, maka antum berdosa karena tidak memukulnya. Karena memukulnya wajib, gitu kan? Nah gimana? Berarti harus dipukul terus-terusan. Kalau membangkang sedikit, salah ngomong sedikit, ngejek sedikit, langsung dipukul. Nah itu itu sulit kalau diterapkan di sini. Tetapi kalau misalnya mau bertaklid buta pada misalnya Al bizri Al Bazri ini bertaklid buta ya jalankan dikit-dikit dipukul, dikit-dikit dipukul. Lama-lama akhirnya makin besar badan istrinya. Mungkin itu yang disukainya. Nah, ada pun azhar kashi azhar kashi adalah ulama besar Imam Syafi'i. Wafat pada tahun 794 Hijriah. Az-Zarkashi ini beliau menguasai beragam bidang ilmu syar'i dari ilmu uh, Al-Qur'an dari ilmu tafsir juga dari ilmu qiraat dari ilmu usul fiqh beliau memiliki kitab yang masyhur dari ilmu fiqh dari ilmu fikih beliau juga punya kitabnya dari ilmu bahasa beliau juga punya kemampuan dalam hal itu Az-Zarkashi biasa disebut Badruddin Az-Zarkashi, seorang alim fikih Syafi'i berasal dari Mesir. Ya. Dia beliau rahimahullah eh, lahir di Mesir dan juga wafat di Mesir. Di antara karangannya yang masyhur adalah kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an. Al-Burhan fi Ulumil Qur'an 4 jilid merupakan kitab yang sistematis dalam ulumul Qur'an dan cukup berat Kitab tersebut sangat bagus sebagaimana juga kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Namun Az-Zarkashi lebih datang terlebih dahulu daripada As-Suyuti. Imam Az-Zarkashi wafat pada tahun 794 Hijriah. Adapun As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. Jadi memang ada beberapa ulama yang merupakan ulama mausu'i, ya. Ulama alim mausu'i itu berarti ulama ensiklopedian kalau misal kita di misalnya ada seorang pelajar Wikipedia misalnya. Jadi maksudnya apa-apa tuh tahu gitu. Semua bidang tahu. Nah, ulama ensiklopedian tuh banyak. Eh, maksud saya kalau di secara umum hanya beberapa gelintir ya, tidak banyak. Ya di antaranya Az-Zarkashi rahimahullah, di antaranya juga suyuti rahimahullah. Namun di antara beberapa ulama ensiklopedia ada yang di antaranya memang memiliki kekurangan sebagai manusia. Di antaranya Asyuti. Asyuti itu ulama ensiklopedian. Beliau semua bidang ilmu itu tahu kecuali ilmu Semua bidang ilmu itu beliau punya kitabnya pasti. Dari Munahu. Ya makanya Suyuti itu masyhur di kalangan kita. Suyuti Zarkashi masyhur di kalangan kita. Dua-duanya fikih Syafi'i. Nah, mereka ulama ensiklopedian yang mempunyai berbagai kitab di berbagai bidang cabang ilmu syar'i. Tapi Asyuti dikritisi oleh para ulama, yaitu beliau ia dengan berbagai kritikan, tetapi kritikan kritikan tersebut terhadap beliau tidak menurunkan sama sekali derajat Asyuti sebagai ulama. Sebagaimana Zarkashi juga, Az-Zarkashi kitab usul fikihnya namanya Al-Bahrul Muhit fi usul fikih. Dalam Al-Bahrul Muhit itu Az-Zarkashi hanya apa? Hanya kopas-kopas saja. Jadi menjamak berbagai kitab usul fikih yang telah tertulis sebelum masanya dia, kemudian dicomot sini, dicomot sini, digabungkan, dijamak. Tetapi justru penjamaan tersebutlah sulit. Ya. Kayak misalnya antum membuat skripsi. Kan skripsi kan skripsi yang bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Kan menjamak antara berbagai pendapat atau masalah-masalah itu. Nah, beliau dalam usul fikih begitu tugasnya. Seperti skripsi. Tetapi kitab beliau legendaris. Di Bahrul Kemudian ada juga kitab beliau berjudul Tasnif Al-Masami' Syarah Jama' Al-Jawami' Jama' Al-Jawami' itu karyanya Tajuddin as yang berkali-kali ada perkenalkan kepada antum. Rahimahullah. Tajuddin As-Subki juga seorang alim mausuri juga beliau. Rahimahullah. Jam'ul Jawami' itu kitab tersebut uh, eh, menjamak seribu kitab usul fikih jadi satu kitab. Jadi beliau menelaah seribu kitab usul fikih yang ada sebelumnya ya kan beliau ulama pada abad 8 Hijriah sebagaimana Azhar kasih. Nah, kemudian kitab tersebut, kitab-kitab tersebut dijama, dikompres menjadi satu kitab bernama Jam'ul Jawabir. Makanya jamul jawami artinya mengkompromikan segala penjamaan. Yang menjamak segala penjamaan. Yang kemudian disarah dijelaskan oleh azhar Kashi dengan tasnif al-masami' empat jilid. Ada orang di sini? Suara apa itu? Handphone. Oke. Okay. Oke. Okay. Imam azhar Kashi di antara Oke, okay, sudah kita selesai dengan Azhar Kashi ya. Jadi Azhar Kashi mengemukakan hukumnya sebagai sebagai sunnah. Jadi tidak harus kita langsung memukul begitu saja. Bagi yang berpendapat wajib berarti kalau sedikit istri melenceng maka wajib atasnya untuk memukul. Kalau dia tidak memukul berarti berdosa suaminya tidak memukul. Nah ini salah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya antum kelihatannya bakal seperti itu ini. Jangan sampai seperti itu. Kelihatannya keras sekali mukanya ini, jangan sampai ya. Kasihan. Antum aja dipukul sebagai laki nggak mau dipukul kan? Apalagi perempuan yang sebenarnya lembut mereka, dipukul lebih-lebih ya. Kemudian wa awal wajibin hatta al amri bis shalah kama qalu 'alal aba thumma 'ala man marra ta'limuhu ay al mumayyiz anna nabiyana Muhammadan bu'itha bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Adapun permulaan yang wajib, maksudnya di sini ini terjemahannya kurang tepat. Adapun hal paling pertama yang diwajibkan, ya, termasuk di sini memerintahkan sholat seperti mereka katakan atas bapak. Ya ini hal yang paling pertama diwajibkan atas bapak. Kemudian atas orang-orang lain sebagai, seperti tersebut di atas sepa, seperti misalnya pendidik selain ayahnya, orang yang dititipkan dan lain-lain adalah mengajar anak Mumayyiz bahwa Nabi Muhammad itu diutus di Mekah, lahir di sana juga dan wafat serta dikebumikan di Madinah. Arti maksudnya? Maksudnya gini. <clears throat> jika ditanya perkara apa yang paling pertama yang wajib untuk dididik terhadap anak oleh seorang ayah dan yang semanzilah dengannya? Di sini jawabnya adalah mengenal Nabi Muhammad. Di sini jawabannya adalah oleh beliau al malibari mengenal Nabi Muhammad. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Tufah dan itu tidak disalin oleh beliau di sini bahwasanya Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yajibu ta'limuhu ma yattru ila ma'rifatihi min al-umur ad-daruriyah allati yakfuru jahiluha wa yashtariku fiha al-'am wal khass dan ini lebih tepat daripada takbir di sini daripada takbir daripada ungkapan di Fathul ini Perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih tepat. Yaitu apa yang paling pertama wajib ditalim atau diperdidikan oleh ayah terhadap anaknya yaitu yajibu ta'limuhu yang wajib pengajarannya adalah ma yaqarru ila ma'rifatihi minal umur ad-daruriyah yang mana darurat untuk mengetahuinya dari perkara-perkara yang darurat, perkara-perkara yang penting. Yang mana perkara tersebut orang yang mengingkarinya itu kufur. Nah ini kan umum, bukan sebatas mengetahui Nabi Muhammad lahir di mana dan wafat di mana saja. Tetapi di sana juga tercakup di dalamnya apa? Yang paling pertama apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Ya kan? Ma'rifatullah, Allah ada di mana? Misalnya. Kemudian siapa yang memberi rezeki dan sebagainya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu yang paling pertama wajib diketahui. Selain juga mengetahui Rasulnya. Jadi tidak sekadar Rasulnya lahir di mana terperinci seperti dan seterusnya. Wayashtariku fiha al-'am wal dan hal yang <clears throat> orang awam dan orang khusus awam itu artinya umum. Orang awam dan orang khusus itu wajib untuk mengetahuinya. Ya seperti kita orang awam wajib atas kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kita wajib untuk mengikhlaskan diri pada Allah. Ah, bahwasanya kita wajib untuk menyembah Allah semata tanpa berbuat syirik. Nah, itu adalah hal-hal yang paling pertama untuk orang awam maupun untuk orang khusus. Jika orang khusus ini maksudnya apa? Orang yang berilmu. Orang awam keumuman orang. Jadi keumuman orang itu kan tidak berilmu ya. Nah orang ke keumuman itu disebut awam. Makanya kita juga termasuk dalam keumuman orang. Awam kita termasuk. Jadi awam itu bukan berarti hanya sekadar orang yang belum pernah ngaji. Ya. Orang yang sudah ngaji pun awam. Yang mengajar pun bisa juga awam. Ya, jadi tidak mesti orang yang yang sudah ngaji tidak dikatakan awam, berarti khusus ya. Tidak. tidak. Ya. Oke. Jadi orang awam dan orang khusus itu harus rata juga mengetahui semuanya seperti Allah di mana apakah Allah di atas arsh sebagaimana sesuai dengan hadis eh, di atas di atas langit sesuai dengan hadis atau Allah di mana-mana nah ini yang mana nah di sini yang wajib diketahui dan wajib untuk dijawab kalau di mana-mana kok bisa kok seperti itu Rob mana gitu Tuhan siapa yang ada di mana-mana Bahkan Tuhan eh, Tuhannya orang Nasrani pun tidak tega untuk mengatakan Tuhannya di mana-mana ya kan. Apalagi kita sebagai kaum muslimin. Bahwa saya Rob kita ada di atas langit sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selesai setelah Isya insyaallah. Allahu akbar.